Raddan ala Allah wa rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, dan kita wajib beriman bahwa Allah akan mengadab makhluk-makhluknya di dalam neraka, dalam belenggu-belenggu, dalam rantai-rantai, dan ankal alat-alat penyiksaan. Wan naru fi ajwafihim. Sedangkan api ada pada tubuh mereka di dalamnya, di atasnya, di bawahnya. Ini harus diimani. Wadhalika anna al-jahmiyah yang demikian karena jahmiyah pengikut Jahmi bin Safwan di antaranya Hisham al-Futi mengatakan bahwa mereka diadab oleh Allah di dalam atau di atas neraka. Titik. Membantah ucapan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fidina azakumullah. Sudah kita ketahui bahwa Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan. Yang nanti muncul Jahmiyah yang banci. Yang bernama Mu'tazilah Kemudian muncul pula Mu'tazilah yang banci yaitu Asy'ariyah, Jahmiyah dan pengikut-pengikutnya termasuk Mu'tazilah termasuk dalamnya seorang yang bernama Hisham Al-Futi menyatakan bahwa mereka diadab dalam keadaan tubuh mereka dibakar. Apa bedanya? Beda. Tubuh mereka dibakar dan tubuh mereka terbakar. Mana yang benar? Sama atau berbeda? Tubuh mereka terbakar dan tubuh mereka dibakar. Berbeda toh? Kalau kamu bakar sate, itu namanya yang mana? Dibakar. Tapi kalau bendanya ikut terbakar, akut menjadi api, maka itu terbakar namanya. Yang mana? Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Tubuhnya terbakar. Api ada di dalamnya, ada di kulitnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan waquduhan nas wal hijara. Waquduha apa makna waquduha? bahan bakarnya. Nyala apinya dari tubuh-tubuh mereka. Ini yang diingkari oleh Jahmiyah, Mu'tazilah. Karena mereka lebih mengutamakan ro'yunya, maka menurut ro'yu mereka, masa sih manusia terbakar? Mungkin maksudnya dibakar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat ucapan Syekh Shalal Fauzan dalam Ithaful Qari. Qauluhu wal imanu bi anna Allah yu'adzibul khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasil wan naru fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim. Ucapan musannif, ucapan Imam Al-Barbahari bahwa kita beriman bahwa Allah mengadab makhluknya dalam neraka dengan belenggu-belenggu, dengan rantai-rantai dan api ada pada badannya, di dalamnya, di bawahnya, di atasnya. Ya ini kata Syekh yusa'irun nar atau yusa'irun nar bi adsadil kuffar yusa'ar dinyalakan apinya bi ajsadil kuffar dengan jasad-jasad orang kafir. Waquduhan nasul hijarah. Bahan bakarnya manusia. Fahuwa hatabun li jahannam. Fahiya haulal kuffar hatabu jahannam sebagai kayu bakarnya. Sebagaimana disebutkan wa ulaika hum waqudun nar ulaika waqudun nar. Tusta'al bihim wa Dibakar mereka dan dinyalakan mereka. Perhatikan baik-baik. Dibakar sampai menyala. Manusianya menyala. Muncul api di kulitnya. Terbakar. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Faladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Orang-orang kafir diberikan pada mereka Robekan api neraka atau dipakaikan pada mereka kain-kain dari api neraka yusabbu min fawqi hamim kemudian dituangkan di atas kepala mereka timah panas yang sudah mencair yusharu bihi ma fi butunihim wal julud kemudian terbakar menyala api di perut-perut mereka dan di kulit-kulit mereka mau apa? Mau membantah wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah. Ayatnya sangat jelas sekali. Perutnya terbakar. Walahum maqami'u min hadid bagi mereka ada belenggu-belenggu dari besi. Fallahu dzakara anna at-ta'dzib yaqa' ala abdanil kuffar. Berarti Allah menyebutkan bahwa ta'dzib azabnya terjadi pada badan-badan orang kafir wa anna nara taltahib bihim wa tashta'il bihim dan bahwasanya api neraka membakar mereka dan menyalakan tubuh mereka menjadi api terbakar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim dan dituangkan di atas kepala mereka tuangan hamim wa minal mu'tazilah dan di antara mu'tazilah ada yang berkata innahum la yu'adzabun la tashta'ilun nar bi adsamihim bahwa mereka bukan diazab bahwa tubuh-tubuh mereka menyala api bukan innama yu'adzabuna 'inda nari faqat bahwa orang-orang di neraka itu diadab di atas api gitu saja ini berarti mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma atsanuhum fala tashta'il kata mereka adapun ajsad mereka wa ajsam mereka jasad-jasad mereka dan jisim-jisim mereka tubuh-tubuh mereka tidak terbakar. Berarti mereka menggambarkannya orang-orang disiksa dalam api neraka itu dipanggang. Dipanggang, tidak terbakar. Yang benar terbakar. Wajibul iman bihi dan wajib kita beriman dengannya. Wallahu jalla wa ala yaqulu fil Qur'an. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Innahum waqudun nar." Mereka menjadi kayu bakar api neraka. Kayu bakar itu menyala. Maka tubuh-tubuh orang kafir menyala di sana Hatta saru fahman. Wa idha nadjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau sudah gosong seluruhnya, diganti dengan kulit baru, liyaduqul azab. Agar mereka merasakan azab. Dan begitu seterusnya khalidina fiha abada. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول sedangkan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis rawahu Muslim awwalu man tusa'ar bihimun nar yang pertama dibakar atau dinyalakan tubuhnya menjadi api neraka yaumul qiyamah adalah tiga golongan pertama seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya yang kedua orang yang bersedekah yang ternyata yurai fi sadaqatihi yang ternyata dia hanya ingin dipuji hanya ingin disebut sebagai dermawan faqad qil yang ketiga al mujahid yang berperang di jalan Allah ternyata juga yurai bi jihadihi ternyata dia hanya ingin dipuji dalam jihadnya ingin disebut sebagai pemberani waqad qil dan telah disebut sebagai pemberani di dunia maka Allah katakan lemparkan mereka ke dalam api. Dan Nabi menyebutnya dengan kalimat tusa'ar bihim annar. Neraka atau api dinyalakan pada tubuhnya. Api dinyalakan pada tubuhnya. Sehingga api neraka pada tubuhnya, pada dalam tubuhnya, di bawahnya, dan di atasnya. Semuanya api. Wal aglal maknanya adalah belenggu anahu taqullu yadahu ila unuqihi yaitu dibelenggu kedua tangannya ke lehernya diikat ke lehernya dengan belenggu-belenggu wal iyadu billah wal ankal alatut ta'dib sedangkan ankal adalah alat-alat penyiksaan na'udzubillahi minan nar Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira." Sesungguhnya kami persiapkan untuk orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan api. Dalam ayat lain Allah katakan, "Inna ladaina ankalan wa jahima." Sesungguhnya kami memiliki alat-alat penyiksaan dan jahim, Belumbang neraka. Ankal ada waktu ta'dib. Ankal adalah alat-alat penyiksaan. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalasil wa aglal wa sa'ir. Termasuk adawat at-ta'dib. naru fi ajwafihim. Api di jauf jauf mereka. Di dalamnya. Sebagaimana ayat tadi menyatakan yushar bihim fi butunihim di perut-perut mereka. Wa fawqahum di atas mereka. Wa tahtahum dan di bawah mereka. Allah berfirman lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Bagi mereka dari neraka jahanam ada mihad, mihad yang di bawah, hamparannya api neraka. Wa min fauqihim dan di atasnya ghawash juga api yang di atasnya. Wa kadzalika najzi zalimin demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Demikian ikhwani fi din azakumullah.